Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai ittisalu hadhil ahrufi bimazzaidatil kafati bersambungnya huruf-huruf ini, yaitu inna dan saudari-saudarinya, dengan ma. Ma yang dimaksud di sini adalah ma azzaidah al-kafah, yang nanti akan dijelaskan maksudnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-187. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal amalu dan bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini yaitu inna dan saudari-saudarinya itu membatalkan amalannya kita tahu bahwa Inna dan saudari-saudarinya itu menasabkan mubtada menjadi isim inna. Kemudian khobar itu tetap rofa menjadi khobar inna. Di sini dikatakan kalau inna dan juga saudari-saudarinya itu kemasukan ma atau bersambung dengan ma, maka amalan tersebut batal. Wa qad kol amalu. Dan terkadang nanti kode ini akan ada dua makna, tapi di sini kita katakan dan terkadang amalannya itu tetap ada. Artinya walaupun bersambung dengan ma, namun amalannya tetap tidak batal. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan atau menjelaskan mengenai bait ini idza tasalat mazaidatu bi inna wa ihda akhawatiha jika mazaidah itu bersambung dengan inna dan saudari-saudarinya atau inna atau salah satu saudarinya ahdathat amroini maka akan mengakibatkan dua perkara al-awwalu perkara yang pertama kafuha anil amali. Ketika mazaidah itu bersambung dengan inna atau salah satu saudari-saudarinya, maka ma tersebut itu akan menghalangi amalan dari inna dan juga saudari-saudarinya. Walidha tusamma malkafata. Dan oleh karena itu, ma ini itu disebut dengan ma al-kafah. Karena dia menghalangi atau membatalkan amalan dari inna atau saudari-saudarinya. Ai al-mani'ata lil harfin nasikhi minal amali. Maksud dari al-kafah adalah menghalangi huruf-huruf nasikh, yaitu inna dan saudari-saudarinya, dari beramal. Jadi tadinya misalnya inna itu beramal menasobkan mubtada menjadi isim inna, kemudian khobar itu tetap rofa menjadi khobar inna. Amalan ini menjadi batal kalau bersambung dengan ma zaidah ini. Athani, perkara kedua yang menjadi akibat dari ma ini itu adalah izalatu bil asma'i. Izalatu bil asma'i. Ketika inna misalnya itu bersambung dengan ma, maka hilang kekhususan inna dengan isim. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa inna dan saudari-saudarinya itu masuknya ke isim masuknya ke jumlah isminya. Namun ketika inna itu bersambung dengan ma, maka kekhususan inna terhadap isim tersebut menjadi hilang. Watahi atuha lituhuli 'alal jumlatil fi'liyati. Dan ma tersebut itu menjadi persiapan bagi inna untuk masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Walidha tusamma mal muhayyi'ata. Dan oleh karena itu, ma ini juga dikenal sebagai ma al-muhayyi'ah. Mithalu dhalika, contoh dari penerapan ma ini itu adalah innamal a'malu bin niyati innamal a'malu niyati hadis yang sangat masyhur. Maka kita lihat di sini dengan masuknya ma ke dalam inna itu al-a'malu itu tidak dibaca nasab. Karena apa? Kita tahu bahwa kalau tidak ada ma menjadi innal a'mala niyati. Tetapi karena inna bersambung dengan ma di sini, al-a'mala itu atau amalan dari inna itu batal sehingga dibaca innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya yang namanya amalan itu hanya bergantung pada niat. Kemudian contoh yang lain laitamal hayatu khaliyatun minal kadiri. Seandainya kehidupan itu kosong dari gangguan atau kesulitan. Maka kita lihat juga bahwa laita itu saudari dari inna. Maka kalau tidak ada ma seharusnya laital hayata kholiyatun minal kadiri. Al hayata dibaca mansub. Akan tetapi karena kemasukan ma, maka amalan tersebut batal menjadi mal hayatu kholiyatun minal kadiri. Kemudian yang contoh yang berikutnya, innama yu'aqabul musi'u. Innama yu'aqabul musi'u. Sesungguhnya yang dihukum itu hanyalah orang yang salah, yang keliru. Maka kita perhatikan di sini yang namanya inna itu sebetulnya tidak dapat masuk ke jumlah fi'liyah. Akan tetapi karena di sini inna bersambung dengan ma, maka dia dapat bersambung dengan jumlah fi'liyah, yaitu yu'aqabul musi'u. Ini penerapan dari tadi, ma al muhayyi'ah. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan Contoh dari inna yang bersambung dengan ma itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-171. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang maha esa. Maka kita lihat di sini lafdzul jalalah Allah di sini marfu. Walaupun sebelumnya itu ada inna. Sebabnya adalah karena inna tersebut bersambung dengan ma al-kafah yang menghalangi amalan dari inna wa qauluhu ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedangkan mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Maka perhatikan di sini ada ka'anna. Ka'anna itu termasuk saudari dari inna. Yang asalnya itu masuk kepada jumlah ismiyah. Tetapi di sini bisa masuk kepada jumlah fi'liyah, yaitu yusakuna ilal mauti. Mengapa? Karena ka'anna di sini itu bersambung dengan ma, yaitu ma al muhayyiah tadi. Wa qauluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-92. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Allah wa atii'ur rasula wahdharu." Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan berhati-hatilah. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maka perhatikan pada annama ala rasulinal Balaghul mubinu. Annama ala rasulinal Balaghul mubinu. Kita tahu bahwa kalau misalnya tidak ada ma di situ, maka menjadi anna ala rasulinal Balaghul mubina. Al-balagho itu menjadi isim anna. Akan tetapi di sini dibaca al-balaghul mubinu karena anna di sini bersambung dengan ma yang menghalangi amalan anna. Wa qad ta'malu al adawatu qalilan ma'a wujudi ma. Dan terkadang adawat ini yaitu inna dan saudari-saudarinya itu terkadang beramal walaupun sangat jarang. Jadi walaupun inna itu atau saudari-saudarinya itu bersambung dengan ma, ya ma'awujudi ma bersambung dengan ma, tetapi terkadang beramal, walaupun sedikit. Qala zajjaju, berkata az-zajjaj, beliau ulama terdahulu, minal arobi man yakulu di antara orang Arab terdahulu itu ada yang mengatakan innama zaidan qaimun. Sesungguhnya hanya Zaid saja yang berdiri. Maka perhatikan Zaidan di sini ini mansub. Berarti apa? Inna di sini walaupun bersambung dengan ma tetapi tetap beramal. Wala'allama bakron jalisun. Barangkali Bakar sedang duduk. Maka perhatikan, bakron itu juga mansub, walaupun la'alla bersambung dengan ma. Nah, orang Arab itu dahulu ada yang mengatakan seperti ini. Wakada akhawatuha, dan demikian juga saudari-saudari inna yang lain. Yang sibubiha wa yulghima, yansibu biha wa yulghima. Jadi orang Arab terdahulu ada yang walaupun inna itu bersambung dengan ma, itu tetap menasobkan dengan inna tersebut. Dan justru seolah keadaan ma tersebut yang dibatalkan. Watabi'ahu ala dhalika tilmidhuhu az zajajiyu dan juga mengikuti pendapat ini itu adalah murid beliau, murid, murid dari Az-Zajjaju. Namanya adalah Az-Zajjajiyu. Kemudian Benus Saroji dan juga Ibnus Saroj mengikuti pendapat ini. Wahakahul akhfashu wal kisaiyu. Dan al-akhfash dan al-kisai juga menghikayatkan pendapat ini. Unzur, ini dapat dilihat pada syarha Jumaliz Zajjajiyi. Penjelasan dari kalimat-kalimat dari az zajaji libni Usfurin. Buah karya Ibnu Usfur rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada halaman pada halaman pertama As-Safhatal Hadiyata wa Thalathina wa miatin pada halaman 431. Kemudian syar'h al-kafiyati ini juga bisa dilihat pada syarah al-kafiyah buah karya Ibnu Malikin, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Thamanina wa arba'i mi'atin pada halaman 480. Kemudian wa ala dhalika zahiru kalami Ibnu Malikin. Dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala zahirnya itu adalah mengikuti atau menjelaskan perkara ini. Fa innahu qala karena beliau mengatakan wa qad yubaqqal amalu. Wa qad yubaqqal amalu. Wa qad huna litaqlili ala ma yadhharu. Qad yang ada pada qad yubaqqal amalu itu menunjukkan taklil. Menunjukkan sesuatu yang jarang. Maka terkadang Ya, jadi terkadang amalan itu, amalan dari inna itu, itu tetap ada walaupun inna bersambung dengan ma. Ai qad yubaqqal amalu ma'a wujudi ma wa takunu ma mulghatan 'anil kaffi. Yaitu terkadang amalan dari inna itu tetap ada walaupun bersambung dengan ma sehingga ma itu menjadi dihilangkan eh, penahanannya Ya, dihilangkan sifat ma yang menghalangi amalan inna. Jadi pembatalnya dibatalkan. Kemudian wa minasyurrahi dan di antara uh, syarih, para syarih, orang-orang yang mengsyarah Alfiyah Ibnu Malik, man qala, ada yang mengatakan, inna qad ditahqiqi, Ya, qad di sini maknanya ada yang mengatakan untuk tahqiq, untuk menegaskan. Jadi sungguh. Ya, bukan terkadang tapi sungguh. Wa innal maqsuda bidzalika laita. Maka ulama yang mengatakan bahwa qad di sini untuk tahqiq, yang dimaksud adalah laita saja. Jadi laitama saja yang dimaksud. Mengapa fahiyallati yajuzu fihal i'malu wal ihmalu? Karena hanya pada laita saja, ketika bersambung dengan ma, maka boleh dua cara. Boleh laita itu tetap beramal, atau boleh amalannya itu dibatalkan. Maka boleh dua-duanya. Laitama itu boleh beramal, boleh tidak beramal. Wa ammal baqi fayajibu fihil ihmalu. Dan adapun inna dan juga saudari-saudari yang lain selain laita, itu wajib ihmal. Berarti ketika bersambung dengan ma, maka amalannya wajib dibatalkan. Ya, asalnya. Kemudian wahtarozna bizzaidati min mal mausulati. Mengapa dalam syarah ini, penjelasan ini, itu Syekh Abdullah Al-Fauzan itu menggunakan istilah ma azzaidah. Ya, tujuannya untuk mengeluarkan ma al-mausulah dari definisi. Artinya inna itu selain bersambung dengan ma yang kita bahas sekarang, itu juga dapat bersambung dengan ma al-mausulah. Dan itu bukan pembahasan kita di sini. Bukan pembahasan kita di sini. Karena itu didapat didatangkan az-zaidah untuk mengecualikan ma al-mausulah dari definisi. Kemudian fa innaha la takuffuha 'anil amali Ya, fa innaha la takuffuha anil amali. Anil amali. Jadi ma mausulah ini tidak menghalangi dari inna untuk beramal. Sawaan kanal mausulusmiyan au harfiyan. Sama saja baik mausulnya itu mausul isim atau mausul huruf. Kita lihat catatan kaki Malka fatu tuktabu mausulatan bi akhiri inna. Ini kaidah yang juga penting. Ma, ma al-kafah yang kita bahas dalam bait ini itu ditulis bersambung dengan inna. Berarti inna ma' bersambung seperti itu. Wa mal mausulatu tuktabu mafsulatan. Adapun ma yang mausulah itu ditulis secara terpisah. Berarti inna sendiri, ma sendiri. Yang satu bersambung, yang satu terpisah. Kita kembali ke atas. Ya, fal awalu nahwu, maka contoh isim atau ma yang sebagai isim mausul, innama fil ghurfati tiflun. Innama fil ghurfati tiflun. Kita perhatikan ma-nya terpisah. Berarti ini adalah ma al-mausulah. Ini artinya apa? In ai innalladhi fil ghurfati tiflun. Sesungguhnya yang ada di dalam kamar itu adalah anak kecil. Maka di sini amalan inna itu tidak batal. Karena apa? Inna itu menasobkan isim mausul, yaitu ma atau alladhi. Sehingga dia tidak batal amalannya. Wa minhu qawluhu ta'ala. Dan juga di antara contohnya itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat ke-69 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama sana'u kaidu sahir." Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya tukang sihir. Maka ma yang ada di sini itu adalah fama mausulatun. Ma-nya adalah ma mausulah. Namun kita perhatikan di sini, walaupun ma-nya mausulah, tetapi di dalam Al-Quran itu tertulis bersambung. Innama itu bersambung. Karena ya kita tahu bahwa rosem yang digunakan dalam Al-Quran yang sering kita baca, misalnya seperti Mushaf Madinah, itu mengikuti rosem Uthmani. Dan kaidah penulisan dalam rosem Uthmani itu terkadang berbeda dengan kaidah imla yang kita pelajari. Maka tidak mengapa. Karena ini adalah rosem yang digunakan untuk Al-Quran. Sedangkan kalau misalnya kita menulis biasa, itu inna, kalau bersambung dengan ma al-mausulah itu dipisah. Fama mausulatun, maka ma di sini adalah ma mausulah Wahiya ismu inna. Dan ma di sini adalah isim inna. Wasona'u silatul mausuli. Dan jumlah fi'liyah sona'u itu adalah silah mausul. Wal'aidu mahdhufun. Dan a'id dari mausul itu dihapus. Wa kaidu khobaru inna. Dan kaidu adalah khobar inna. Itu tadi kalau ma-nya adalah mausul isim. Wathani huwal mausulul harfiyu. Dan yang kedua itu adalah mausul yang harfi. Nahwu contohnya, inna ma fa'alta hasanun. Inna ma fa'alta hasanun. Ya ingat dipisah antara inna dengan ma. Sesungguhnya apa yang engkau kerjakan itu baik. Ai maksudnya, inna fi'laka hasanun. Sesungguhnya perbuatanmu itu baik. Fama wa ma takhalat alaihi fi ta'wili masdarin ismu inna. Maka ma dan juga jumlah yang masuk ke dalamnya itu dapat ditakwil sebagai masdar. Yaitu ma fa'alta menjadi fi'laka itu kedudukannya sebagai isim inna. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan berikutnya al-atfu 'ala ismi inna wa akhawatiha. Pengatofan pada isim inna dan saudari-saudarinya. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke 188 dan bait ke 189. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan Wajaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila ya atau wajaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila dan boleh engkau merofakkan ma'tuf terhadap mansubnya inna. Berarti isim yang diatofkan kepada isim inna, itu boleh engkau rofakkan. Ba'da antas takmila, tetapi setelah jumlahnya sempurna. Berarti inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, kemudian datang huruf atof, kemudian datang ma'tuf. Nah, ma'tuf ini itu boleh engkau rofakkan. Itu maksud dari bait ini. Wa ulhiqat bi inna lakin nawa'an min duni laita wa la'alla waka'an. Dan juga untuk perkara ini, itu diikutkan kepada inna, itu lakinna, dan anna. Berarti apa? Kalau isim lakinna dan juga isim anna itu kemudian ada kata yang diatofkan. Ya ada ma'tufnya. Maka itu boleh juga dirofakkan. Mindu nilaita laita wa la'alla wa ka'an. Ya, namun yang tidak boleh adalah laita, la'alla, dan ka'anna. Itu tidak boleh dirofakkan dengan yang, atau maaf, tidak boleh diatofkan, kemudian isimnya itu rofa tidak boleh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan Idza utifa 'ala ismi inna au anna au lakinna fala yakhlu min halataini jika isim inna itu diatofkan atau isim inna atau isim anna atau isim lakinna itu diatofkan. Ada isim yang diatofkan kepada isim inna atau isim anna atau isim lakinna. Fala yakhlu min halataini, maka tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, an yakunal atfu ba'da maji'il khabari. Yaitu huruf ataf tersebut itu datangnya setelah khobar. Berarti apa? Is inna, kemudian isim inna, kemudian khobar inna, kemudian huruf atof, baru kemudian maktufnya. Ini yang dimaksud dengan keadaan yang pertama ini. Fayajuzu fil ma'tufi wajahani. Maka untuk kasus yang seperti ini, ya, itu bagi ma'tuf itu diperbolehkan dua cara. Ya, diperbolehkan dua cara membaca. Al-awwalu, yang pertama, an-nasbu atofan alasmi inna. Maka kalau yang seperti ini, maktufnya itu boleh dibaca nasob. Mengapa nasob? Mengapa nasob? Karena diatof, diatofkan kepada isim inna. Ya, dibaca nasob karena diatofkan kepada isim inna. Maka karena isim inna itu mansub, maka ma'tufnya juga mansub. Ya, ini perkara yang jelas. Wa hadza huwal awdahu wal ansabu lil musyakalati bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi. Ini yang paling jelas. Dan ini adalah yang paling jelas dan yang paling sesuai dengan kecocokan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Ya, ma'tuf itu yang datang setelah huruf ataf, dan ma'tuf alaihi itu adalah yang datang sebelum huruf atof. Maka ini kalau dibaca nasob itu mudah. Mudahnya mengapa? Karena i'rab antara ma'tuf dan ma'tuf alaihinya sesuai, cocok. Sehingga mudah dipahami kalau misalnya ma'tufnya dibaca nasob. Walam yadhkurhu benu dan untuk cara membaca yang pertama ini, itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau. Li'annahu kal'atfi ala sairil ma'mulati. Karena yang seperti ini itu sama saja seperti atof yang lain pada ma'mul-ma'mul, ya seluruh ma'mul-ma'mul. Ya kalau ma'tuf alaihinya mansub, ya ma'tufnya mansub. Kalau ma'tuf alaihinya marfu, ma'tufnya marfu. Di seluruh makmul seperti itu. Maka tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Athani, kemudian yang kedua, itu adalah ar-raf'u. Ma'tufnya itu dibaca dengan rofa. Wahuwa jaizun ijma'an. Dan dibaca rofa ini juga boleh secara ijma' secara kesepakatan para ulama nahwu. Wa fi takhrijihi aujuhun katsiratun. Adapun untuk penjelasannya atau interpretasinya itu ada beberapa cara untuk menjelaskannya. Mengenai ar-raf'u ini. Mithalu dzalika ya contoh ketika dia dibaca dengan rofa innal kadhiba mamqutun syar'an wa aqlan. Ya, sesungguhnya kedustaan itu dibenci baik secara syariat dan juga akal. Nah, ini boleh dibaca dua cara, wa ikhlaful wa'di atau wa ikhlafal wa'di. Berarti kata ikhlafa ini itu ma'tuf terhadap al-kadhiba. Ya, kalau misalnya dibaca mansub, innal kadhiba mamkutun syar'an wa aqlan wa ikhlafal wa'di. Kalau dibaca rofa, innal kadhiba mamkutun syar'an wa aqlan wa ikhlaful wa'di. Namun artinya apa? Sesungguhnya, kedustaan itu dibenci secara syariat dan akal, dan mengingkari janji itu juga uh, dibenci secara syariat dan akal. Kemudian wa minhu dan di antara contohnya qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam surat At-Taubah ayat ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Wa rasuluhu. Ya, wa rasuluhu di sini dan juga rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Maka perhatikan di sini annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu lafat rasulu di sini itu ma'tuf terhadap lafdul jalalah Allah. Padahal lafzul jalalah Allah itu mansub karena adanya anna. Tetapi di sini tidak dibaca rasulahu tetapi warasuluhu. Kemudian kita lanjutkan faqad qara as-sab'atu bi raf'i wa Dan sungguh tujuh ulama kiroah itu dalam riwayat mereka membacanya dengan merofakkan warasuluhu. Berarti sudah kesepakatan dari tujuh ulama kiro'ah. Mengapa dibaca marfu wa raf'uhu ala annahu mubtada'un khudhifa khobaruhu. Dibaca rofa karena lafat wa rasuluhu itu dianggap sebagai mubtada yang khobarnya dihapus. Lidalalati khobari inna alaihi yang menjadi dalil itu karena sudah ditunjukkan oleh khobar inna. Ya, artinya khobarnya itu sudah ditunjukkan oleh khobar inna. Wa takdiru dan takdirnya wa rasuluhu bariun minhum. Dan rasulnya juga berlepas diri dari mereka. Wa yakunu min atofil jumali. Dan ini menjadi atof jumlah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Waqila dan juga dikatakan innahu ma'tufun ala maudi ismi inna qabla dukhuli inna. Ini i'rab yang lain. Dan juga ada yang mengatakan bahwa itu dibaca rofa karena itu ma'tuf kepada kedudukan isim inna sebelum kemasukan inna. Ya, kita tahu isim inna sebelum kemasukan inna itu mubtada dan dia itu marfu. Maka dimaktufkan kepada mubtada tersebut. Ya, li'annahu fi maudhi'i raf'in karena mubtada itu menempati kedudukan rofa au ma'tufun 'ala dhamiril mustatiri fil khabari bari'un. Ya, atau diatofkan kepada domir yang tersembunyi, domir mustatir pada khabar yaitu bari'un. Wama bainahuma yajri majerot tauqidi. Dan apa yang ada di antara keduanya, yaitu domir dengan ma'tufnya itu menempati kedudukan taukid fadhalika atau mungkin maksudnya falidhalika saghal atofu. Maka oleh karena itu diperbolehkan atof dalam hal ini. Ini ya, bentuk-bentuk kemungkinan i'rab. Tapi semua sepakat dibaca rofa. Kemudian al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua ketika atau bagi uh, ma'tuf terhadap isim inna atau anna atau lakinna. Itu adalah an yakunal atofu qabla maji'il khobari. Yaitu huruf atofnya itu sebelum khobar. Berarti isim inna atau inna, isim inna, huruf atof, kemudian ma'tuf, baru khobar. Nahwu contohnya inna zulma walistibdada mu'adzinani bi kharabit tiyari. Ya inna zulma walistibdada mu'adzinani bi kharabit tiyari. Sesungguhnya kezoliman dan juga penindasan itu merupakan pertanda robohnya negeri. Maka perhatikan ini inna, kemudian isim inna, az nah kemudian huruf atof, wawu, kemudian datang maktuf, yaitu alisti bedadu. Nah ini boleh dibaca alisti alistibedada, boleh dibaca alisti bedadu. Nah ini akan ada penjelasannya. Fal jumhuru minal basriyina ala ta'ayyunin nasbi wa adami jawazir raf'i bihalin. Maka mayoritas ulama nahwu dari Basroh itu menetapkan membaca nasob. Berarti harus dibaca inna zulma walisti bedada mu'zinani bitiari. Harus dibaca nasob wa adami jawazir raf'i. Dan tidak memperbolehkan dibaca rofa bihalin dalam keadaan apapun. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini ta'liluhum yang menjadi alasan mereka yang mengapa harus dibaca nasab, tidak boleh dibaca rofa, annahu yalzamu ala raf'i tawarudu amilaini. Karena konsekuensinya, kalau misalnya dibaca rofa, tadi misalnya dibaca inna zulma walistibedadu bi bikharabitiyari, itu konsekuensinya ada atau datangnya dua amil. Ya, tawarudu amilaini. Apa dua amil tersebut? Yaitu in wahuma inna wali betida'u. Yaitu inna dan ibetida. Karena kalau dibaca uh, eh, bedadu kan itu sebagai mubetada. Sedangkan innanya apa yang inna zulma tadi? Nah, amilaini ini ini kepada apa? Ala ma'mulin wahidin. Adanya dua amil pada satu satu ma'mul. Apa itu? Wahuwal khobaru. Nah, kalau kita lihat, kenapa uh, khobarnya mendapat dua amil? Kita kembali ke atas. Ini, inna zulma walistibedadu mu'zinani bikhorobitiyari. Maka mu'zinani ini kan khobar Nah, kalau misalnya dibaca walisti bedadu, ini khobar, itu khobarnya inna atau khobar mubetada. Ya, bisa menjadi khobar inna karena inna zulma mu'zinani, bisa menjadi mubetada atau khobar bagi mubetada, yaitu alisti bedadu mu'zinani. Maka karena terjadi dua amil yang beramal pada satu makmul ini, itu mereka beralasan tidak boleh. Kemudian wa ajazal farra'u wa syaikhuhu al-kisa'iyyu wa baqiyatul kufiyina ar-raf'a. Dan al-farra dan guru beliau al-kisai dan juga ulama nahwu dari kufah yang lain itu memperbolehkan membaca rofa. Kita lihat catatan kaki. Zakara bin Hisyamin wa ghairuhu annal kisaiya yujizu mutlaqan. Ibnu Hisham dan selain beliau itu mengatakan bahwa Al-Kisai itu memperbolehkan membaca rofa secara mutlak. Wal farra'a khafa'i khofai i'rabilismi. Sedangkan al-farra itu memperbolehkan dibaca rofa namun dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu samar atau tersembunyinya i'rab isim. Ya asal i'rab isimnya tidak tampak jelas, ya dia tersembunyi itu al-farra memperbolehkan. Kapan i'rab isim itu menjadi tidak jelas antara atau tersembunyi antara rofa dan nasab bin an yakuna mabniyan. Misalnya isimnya isim mabni. Kalau isim mabni kan baik rofa maupun nasob dibaca sama. Au maksuron atau isimnya isim maksur. Isim maksur itu dibaca rofa dan nasob juga sama. Kalau yang seperti itu al memperbolehkan. Wa illatuhu dan yang menjadi alasan bagi al mengapa harus eh, tersamar ya arab isimnya Alihtirozu mintana furil lafzi yaitu menjaga dari pertentangan lafat jadi walaupun dibaca rofa atau nasob, kalau isimnya mabni atau maksur kan dibaca sama ya roji' ini dapat di murajaah di ma'anial qur'ani lil farro'i. dapat dilihat di Ma'ani Al-Quran, buah karya al farro rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Ashrin wa Thalathimi'atin pada halaman 310. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian mengapa ya Al-Farra, kemudian Al-Kisai dan juga para ulama Kufa itu memperbolehkan membaca rofa? wa haqqu. Dan ini adalah pendapat yang tepat menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Mengapa liwurudihi fil Qur'anil Karimi? Karena ini ada pada Al-Qur'anul Karim. Hingga ini ada pada firman Allah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-69 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billah Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi dan as dan juga orang-orang Nasrani itu siapa saja di antara mereka yang benar-benar solih atau siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian faqad qara'a as-sab'atu bi raf'is Maka sungguh tujuh ulama kiroah itu semuanya membaca dengan merofakkan as-sabiuna. Berarti kesepakatan ulama kiroah yang tujuh. Padahal kita tahu bahwa itu ma'tuf terhadap alladzina. Innalladzina. Ya innalladzina amanu. Alladzina itu menempati kedudukan nasab sebagai isim inna. tapi tidak dibaca wasabiina. tapi dibaca wasabiuna. Marfu. Ya, maka wahada dalilun fi ghayatil quwwati. Maka ini merupakan dalil atau petunjuk yang ya, sudah terlalu kuat. Ala jawazir raf'i ba'dal atifi qabla maji'il khabari. Yang menunjukkan bolehnya rofa setelah huruf atof sebelum datangnya khobar. Walaupun tadi ada ulama-ulama yang melarang, ya seperti eh, jumhur dari ulama Basrah. Namun di sini kita melihat bahwa ini adalah sudah menjadi eh, petunjuk atau bukti yang ya sudah terlalu kuat, sangat kuat karena seluruh ulama kiroah yang tujuh itu sepakat membacanya marfu. Kita lihat catatan kaki Wa hasbuna fi dhalika ittifaqul qurra'is sab'ati jami'an. Maka sudah cukup bagi kita ya dalam perkara ini kesepakatan para qori atau ulama qiraah yang tujuh ya semuanya ala raf'i as-sabiuna karena membaca sabi as-sabiuna dengan rafa Wal qira'atu sunnatun muttaba'atun. Dan qira'ah, cara membaca dari para ulama tersebut, itu merupakan sunnah yang ya, dapat diikuti. Amma taujihu dzalika, ya, adapun ya, penjelasan atau perincian terhadap hal ini, faqad dzakara Abul Baqa'il Uqbariyu sab'ata a'ariba maka faqad dzakara maka sungguh dzakara Abul Baqa al-Ukbariyu sab'ata a'ariba maka Abul Baqa al-Ukbari rahimahullahu taala itu menyebutkan ada tujuh kemungkinan i'rab dari as-sabiuna fi kitabihi at tibyan pada kitab beliau yaitu at-tibyan Ya, pada Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama pada safhata ihda wa khamsina wa arba'imiatin pada halaman 451 dan safhata thnataini wa khamsina wa arba'imiatin dan juga pada halaman 452. Wa minha dan diantara antara i'rab dari as-sabiuna tadi annahu ma'tufun ala mahall ismi inna qabla dukhuliha. Ya, seperti yang tadi. Bahwa itu di, itu merupakan ma'tuf atau diatofkan kepada isim inna sebelum kemasukan inna. Ya, tadi kan innalladzina amanu. Ya, kalau sebelum kemasukan inna menjadi alladzina amanu. Ya alladzina itu menempati kedudukan rofa sebagai mubtada maka dimaktufkan kepada isim inna sebelum kemasukan inna. Wasahhala dhalika adamu zuhurin nasbi fismiha. Nah, yang mempermudah hal ini itu karena apa? Adamu zuhurin nasbi fismiha. Tidak tampak ya, tanda nasob di dalam isim inna. Ini sebagaimana yang di disyaratkan oleh al tadi. Ya, tadi al mengatakan ya tidak jelasnya ya Arab pada isim inna. Di sini isim innanya adalah alladzi. Ya, alladzina, ya innalladzina. Ya innalladzina. Maka alladzina itu isim yang mabni. Isim yang mabni. Maka baik itu dia mansub maupun marfu' Bacanya tetap alladzina. Sehingga tidak tampak ya, apakah dia nasab atau rofa. Au atau i'rab yang lain annahu mubtadaun hudhifa khabaruhu. Ya bahwa asabiuna itu adalah mubtada yang dihapus khabarnya wal jumlatu mu'taridatun bainasmi inna wa khabariha dan jumlah tersebut itu menjadi jumlah sisipan antara isim inna dan khobarnya ila akhirihi. Dan seterusnya sampai selesai. Kita kembali ke atas. Wa qad ja'al 'atfu birraf'i min kalamil arabi syi'ran wa nathran. Dan sungguh pengatofan dengan rofa, artinya maktufnya dibaca rofa, itu dapat ditemui dari ucapan orang Arab terdahulu. Baik itu berupa syair atau berupa prosa, ya, kalimat biasa. Faminan nafri maka contoh dari nafer, dari prosa, dari kalimat biasa, mahakahu si bawaihi. Yes, ya, itu adalah yang dihikayatkan oleh si bawaihi annanasan minal arabi yaquluna bahwa orang-orang Arab itu mereka mengatakan innaka wa zaidun zahibani sesungguhnya engkau dan Zaid itu pergi ya biraf'i zaidun dengan merofakkan zaidun kan asalnya innaka wa zaidan dhahibani. Tetapi orang Arab ada yang mengatakan innaka wa, zaid, wa zaidun dhahibani. Qabla maji'il khobari. Dan zaidun itu sebelum khobar yaitu dhahibani. Wa amma syi'ru fakathirun. Dan adapun kalau contohnya dalam syair itu ada banyak. Wa minhu qawlu syairi dan contohnya adalah ucapan seorang penyair. Faman yaku amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha la ghoribu. Ya maka barang siapa yang ada di Madinah ya bersama tempat tinggal dan perabotannya yaitu tetap di situ. Adapun saya dan Qayyar, ya Qayyar ini nanti nama kudanya atau untanya ya itu asing ya itu tidak menetap karena bagi saya dan kuda saya itu kota tersebut itu asing. Kita lihat catatan kaki. Rahluhu ya ada rahluhu dalam bait tadi ar-rahlu yuradu biha huna maskanur rajuli wa ma fihi min athathin Ar-Rahl adalah yang dimaksud di sini itu adalah tempat tinggal seseorang dan berbagai macam perabotan yang ada di dalamnya. Wa qayyarun dan qayyar ismu hisanin au jamalin lisyairi. Itu nama kuda atau unta milik penyair. Wal makna dan makna dari syair tersebut Man yaku manziluhu bil madinati falyamsi biha. Barang siapa yang yang memiliki tempat tinggal dan perabotannya di Madinah, ya maka hendaknya dia menetap di situ. Amma ana fala, adapun saya, maka saya tidak akan menetap di situ. anni wa jamali au farosi ghoribun biha. Karena saya dan unta saya atau kuda saya itu asing dengan Madinah. Ba'idun an ahli wa ashiroti. jauh dari keluarga saya dan kerabat saya. Kita kembali ke atas. Yang menjadi syahid apa? Fa'utifa qayyarun wa huwasmu farasihi au jamalihi ala mahalli ya ilmutakallimi. Nah ini ini syahidnya. Qayyarun di sini itu diatofkan, ya qayyar adalah nama kudanya atau untanya, itu diatofkan kepada kedudukannya ya mutakallim, yang ada pada fa ini Ya, padahal itu apa? Al-waqi'i isman li inna. Maka ya mutakallim itu menempati kedudukan isim inna. Berarti menempati kedudukan mansub. Qabla maji'il khobari wa huwa la ghoribu. Itu sebelum datangnya khobar, yaitu la ghoribu. Berarti di sini penyair dahulu ada yang membacanya bukan fa'inni wa qoyaron, tetapi fa'inni wa qayyarun. Kita kembali membaca catatan kaki yang cukup panjang. yang ini merupakan sebetulnya kesimpulan dari pembahasan ini. Ya. La raiba annan nuhata ya'tarifuna bi thubutir raf'i fi hadhil halati fi kitabillahi ta'ala. Yaitu la raiba annan nuhata ya'tarifuna bi thubutir raf'i. Tidak ada keraguan bahwa para ulama nahwu itu ya mengakui mengakui bahwa ada ada ma'tuf yang dibaca rofa dalam keadaan ini, ya, mengakui dan mengetahui bahwa keadaan rofa itu ada dalam kitabullah ta'ala, ya, fi kitabillah ta'ala. Ya, thubutir raf'i fi hadhihi halati fi kitabillah ta'ala. Fi qira'atin sab'iyyatin mutawatiratin. Dan mereka juga mengetahui, ya mengakui juga bahwa itu ada pada Al-Quranul Karim mengikuti kiroah yang tujuh yang mutawatir. Artinya cara membaca tersebut sudah mutawatir, sudah diturunkan melalui banyak perawi yang masing-masing tingkatan tersebut itu ada banyak perawi yang terpercaya, sudah mutawatir tarifuna ya'tarifuna biwurudihi anil arabi syi'ron wa nathron. Dan juga para ulama nahwu itu mengakui bahwa dibacanya ma'tuf secara rofa itu ada dari orang Arab. Baik dalam syair ataupun dalam kalimat biasa mereka, dalam prosa mereka mimma yasihhu ma'ahu qata'an an yuqala bijawazir raf'i. Ya, dan dengan alasan-alasan itu pula mereka mengetahui bahwa sebetulnya ya memang sah dikatakan secara pasti untuk dikatakan bijawazir raf'i, ya, boleh dibaca rofa. Kemudian lakin najidu anna jumhurahum yarfiduna hadhil qa'idata. Akan tetapi kami mendapati bahwa mayoritas dari ulama nahwu itu menolak kaidah ini. Ya, menolak untuk membaca secara rofa tadi. al qiyasa 'alaiha Dan e, melarang, ya tidak memperbolehkan kias dalam hal ini. Ya, artinya dalam Al-Quran ada, dalam ucapan orang Arab terdahulu ada, namun menolak kias dalam hal ini. Ya, kama sarraha bidzalika ar-rudaniyu warradiyu. Sebagaimana ya dinyatakan hal ini oleh ar-rudani dan ar-radi wa ghairuhuma dan juga selain beliau berdua. Fima naqalahu anhuma as-sabbanu fi khasyatihi. Sebagaimana pendapat beliau berdua itu dinukilkan oleh as dalam khasyah beliau. Yang kita tahu bahwa khasyah Ibnu Sabban itu terhadap syarah Al-Ashmuni dari Alfiyah Ibnu Malik. Al-Mujallad al-Awwala pada halaman, eh, maaf, pada jilid pertama, Safhata Sittin wa Thamanina wa Mi'ataini pada halaman 286. ta'arrodo si bawaihi dan bahkan sungguh si Bawaih itu menentang hal ini. Fi zahiri kalamihi dalam yang tampak dari ucapan beliau. Litaghlitil arabi fi dhalika. Ya, beliau menyatakan bahwa itu kekeliruan orang Arab dalam mengucapkan hal tersebut, membaca rofa tersebut. Fakola maka si Bawaih beliau mengatakan, Wa'lam, dan ketahuilah, annana san minal arabi yaglatuna. Ya, bahwa manusia, orang Arab terdahulu, itu mereka keliru. Fayakuluna, maka mereka mengatakan, innahum ajma'una dhahibuna. Sesungguhnya mereka semua itu pergi. Maka perhatikan ajma'una di sini rofa. Padahal hum di sini menempati kedudukan nasob sebagai isim inna. Maka kalau yang biasa inna hum ajma'ina zahibuna. Wa innaka wa zaidun zahibani. Dan sesungguhnya engkau dan Zaid itu pergi. Maka Zaidun di sini dibaca rofa. Padahal kalau diatofkan kepada kaf, innaka wa zaidan dhahibani. Ya, beliau mengatakan yaghlatuna. Ya, mereka keliru. Ini dapat dilihat pada buah karya si bawaih yaitu Al-Kitabu al mujalladathaniya pada jilid yang kedua Safhata Khomsin wa Khomsina wa Mi'atin pada halaman 155. Wa qad syaraha Abu Hayyana makna qawli sibawaihi yaghlatuna. Dan sungguh Abu Hayyan rahimahullahu taala itu menjelaskan makna dari ucapan sibawaih yaitu yaglatuna. Wa annahu yuridu tawahuma wa laisal Yang dimaksud oleh sibawaih di sini itu adalah ada waham, ya ada sangkaan yang lemah dan itu bukan merupakan kekeliruan. huwa kalamun yansajimu ma'a manhaji sibawaihi. Dan penjelasan ini itu lebih sesuai atau lebih konsisten terhadap metode dari si Ya, si bawai tidak mungkin ya, menyalahkan begitu saja. latuna di sini, ya, kalau maknanya salah, itu berarti beliau menyalahkan Nah, total orang Arab terlebih dahulu. Wahtiramihi lisama'i. Dan juga sesuai bahwa beliau itu dalam metode pemahaman beliau terhadap bahasa Arab itu ya, menganggap tinggi atau memuliakan sama atau apa yang diucapkan oleh orang Arab terdahulu. Unzur ini dapat dilihat pada at-tadhyilu wa takmilu ya At-Tadhil wa Takmil buah karya Abu Hayyan rahimahullahu taala. Pada Al-Mujallad Al-Khamisa pada jilid kelima, safhata sab'in wa tis'ina wa mi'atin pada halaman 197. Nah, kemudian di sini kesimpulannya innal manhajas salima fi dzalika sesungguhnya manhaj atau metode yang selamat dalam hal ini fi ya dalam perkara ini, perkara itu itu adalah an yum'inan nuhatu fil qira'atis sahihatis sanadu. Ya hendaknya para ulama nahwu itu mengaplikasikan memperhatikan qiraah yang secara sanad itu sudah sahih. Yang mutawatir seluruh ulama qiraah itu sepakat wa an yukhdi'u qawaidahum lil Qur'anil Karimi. Dan metode yang selamat bagi para ulama nahwu itu adalah <clears throat> adalah ya mendudukkan kaidah-kaidah mereka itu di bawah Al-Qur'anul Karim. Ya karena kaidah itu adalah sesuatu yang memudahkan. Sementara kalau ada dalam Al-Qur'anul Karim dibolehkannya membaca rofa' maka hendaknya kita mengikuti, ya diperbolehkannya dibaca rofa tersebut. Litakuna asyadda ihkaman. Ya karena dengan mendudukkan kaidah itu di bawah Al-Qur'anul Karim itu secara hukum Al-Qur'an itu lebih kuat. Wa ada 'anil i'tiradi dan itu jauh dari pertentangan. Kama annal manhajal haqqa an tusahhihal qa'idatal bas basriyatas salifata dzikru. Sebagaimana ya metode yang juga benar itu adalah ya engkau membenarkan juga kaidah dari ulama Basrah tadi yang telah di telah terdahulu penyebutannya yang secara umum menolak membaca rofa. Namun apa? Ada alasannya ihtijajan bil waridi li tatoridal qaidatu. Ya, bahwa kalau kemudian wurud ya terdapat dalam Al-Qur'an atau ucapan uh, orang Arab ya. Kemudian li tatoridal qaidatu, kemudian kaidah pasti berlaku umum. Ya, berarti di sini itu kita mengambil yang pertengahan. Kemudian kesimpulannya wa yakunul hukmu fil halataini wahidan. Jadi sebetulnya secara hukum dalam keadaan dua keadaan tersebut itu adalah hukumnya satu. Wa huwa jawazur raf'i fil atfi ala ismi inna idafatan ilal asli wa huwan nasbu. Yaitu bolehnya uh, dibaca rafa ya, bagi ma'tuf ya atau bagi sesuatu yang diatofkan kepada isim inna ya disandar yang disandarkan kepada asalnya yaitu nasab. Ya mudahnya ya karena ini warid sudah ada dalam Al-Qur'an dan disepakati oleh ulama qiraah maka ini adalah pendapat yang tepat adalah boleh dibaca rofa. Kita kembali ke atas. Wa qad dzakaron nazimul halatal ula. Ya dan sungguh An-Nazim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan keadaan yang pertama. Faqala maka beliau mengatakan wajaizun raf'uka ila akhirih. Ai maksudnya ya juzur raf'u fil ismil waqi'i ba'da 'atifin ba'da an tastakmila inna ma'mulaiha. Yaitu bolehnya dibaca rofa pada isim yang diatofkan atau isim yang maktuf yang terletak setelah atif yaitu huruf atof setelah inna itu sempurna beramal pada dua makmulnya. Ya, pada dua makmulnya. Wadhalika il khobari. Ini berarti khobarnya datang lebih dahulu, baru setelah itu datang maktufnya. Wa tasmiyatu hadzal marfu'i ma'tufan 'ala inna fihi tajawuzun. Dan penamaan marfu ini sebagai ma'tuf terhadap isim inna itu ada tajawuz, ya ada mengandung kemungkinan li'annahu saraha fit tashili annahu mubtada'un khudifa khabaruhu. Karena Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang lain yaitu At-Tashil itu menjelaskan bahwa isim yang rofa tersebut itu bukan ma'tuf tetapi mubtada yang dihapus khobarnya. Kama takottama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kita lihat catatan kaki. Dapat dilihat pada kitab beliau Syarhut Tashili Al-Mujallad pada jilid kedua Safhata Thamanin wa Arba'ina pada halaman 48. Kita kembali ke atas. Wa ta'biruhu bijawazir zirrofi dan ungkapan beliau dengan memperbolehkan rofa yufhamu minhu annan nasba huwal aslu. Itu dapat dipahami bahwa asalnya maktufnya itu sebetulnya nasob, tetapi boleh dibaca rofa. Mengapa asalnya nasob? Limuwafakotihi isma inna. Ya, karena yang nasob itulah yang sesuai dengan isim inna. Thumma ذكر fil البيت الثاني anna هذا hukma خاص bi inna wa anna walakinna. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan pada bait yang kedua, ya maksudnya bait yang ke 189 bahwa hukum ini itu khusus hanya untuk inna dan anna dan lakinna amma laita wa la'alla wa ka'anna fala yajuzu ma'aha illa nasbu. Ya, adapun untuk laita dan la'alla dan ka'anna, maka tidak boleh, ya, tidak boleh bagi maktuf terhadap isim laita, isim la'alla, isim ka'anna, melainkan nasob. Ya mudahnya maktuf bagi isim laita, isim la'alla, dan isim ka'anna itu harus selalu nasob sawaun akana al-athfu qabla maji'il khabari am ba'dahu. Ya sama saja baik atofnya itu datang sebelum khabar atau setelah khabar. Nahwu contohnya Laitar roho ada imun wal amna Ya, seandainya kesejahteraan itu terus ada dan juga keamanan. Maka tidak boleh dibaca laitar roho ada imun wal amnu, tidak boleh. Au laitar roho a wal amna da imani. Ya sama seandainya kesejahteraan dan keamanan itu terus langgeng. Maka tidak boleh dibaca laitar roho a wal amnu da imani, tidak boleh. Wa fi baiti bani Malikin khuffifatin nunu fi anna wa ka'anna lidodur lidorurati syari. Ya wa fi baiti bani Malikin khuffifatin nunu fi anna wa ka'anna lidorurati syari. Pada bait Ibnu Malik itu nun yang ada pada anna dan ka'anna itu dibaca ringan ya tanpa tasydid. Hanya dibaca an dan dibaca in Ya, kita tahu membacanya wa ulhiqat bi innalakinna wa'an min dunilaita wala'alla waka'an. Ya, tidak dibaca sampai tasydid. Karena apa? Darurat syair. Ya, untuk menyamakan rima atau akhiran. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.